Assalamualaikum ya. Salam. Saya mau bertanya penjelasan makrifat musyahadah sama itu aja. Terima kasih. Ya. Masalah makrifah dan musyahadah itu istilah ya. Kalau bahasa Arab makrifah itu adalah tahu secara luhut secara bahasa, musyahadah itu menyaksikan secara bahasa. Tapi kalau sudah masuk di dalam dunia tasawuf ini ada maknanya tersendiri. Makrifah itu adalah yang kenal Allah. Makanya orangnya al-arif billah kenal Allah jadi kalau orang kenal Allah dia susah untuk bermaksiat maka itu wali maka ahli makrifat itu waliullah waliullah itu ya ahli makrifat bahasa al-arif billah yang kenal Allah kenal Allah yang bakal menyeksanya makanya dia jarang berdosa kenal Allah yang bakal memberi pahala makanya dia rajin ibadah kenal Allah tapi masih maksiat maksiatnya banyak itu adalah enggak benar memang para wali adalah manusia dia bermaksiat iya tapi setelah maksiat cepat kembali kepada Allah karena dia kenal Allah jadi al-arif billah, waliullah ini adalah orang yang kenal Allah, yang rindu beribadah kepada Allah, takut melakukan kemaksiatan. Bukan yang tidak bermaksiat, tidak. Yang tidak bermaksiat hanya Nabi. Waliullah bermaksiat melakukan kesalahan hanya di saat dia terjerumus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah dari dosa gede atau terus menerus dalam dosa kecil waliullah itu dijaga kama annal anbiya maksumun fal auliya mahfudun para nabi maksum kalau waliullah itu dijaga jal al arif billah atau ahli makrifat itu adalah waliullah itu. Ya ahli makrifat. Musyahadah itu kurang lebih sebetulnya. Jadi orang sudah makom-makom musyahadah. Musyahadah itu adalah Ya sama sebetulnya, ini hanya istilah saja. Makanya sebetulnya di dalam dunia tarbiyah ini kita justru harus menghindari istilah-istilah yang kadang bikin pusing Nanti kadang bedakan mahabbah lebih tinggi dari iman. Mau ada pusing orang. Apa sih nah? Jangan sampai bahkan ada sebagian guru paling senang kalau ngomong muridnya nggak paham semuanya. Katanya apa? Omongannya tinggi, hebat. Muridnya nggak paham semuanya. Ngomong yang tinggi, makrifat, musyahadah, nanti masalah, hebat. Eh, hebat. <laughs> Kenapa kok hebat? Nggak ada yang paham semuanya. Padahal ini bisa diterjemahkan dengan bahasa sederhana kenal Allah, takutlah kepada Allah, takut maksiat. Selesai. Cuman dalam dunia tasawuf memang itu adalah dunia pembahasan khusus. Tasawuf adalah dunia pembersih hati, ilmu pembersih hati tasawuf. musyahada itu artinya apa? Dalam maknanya begini, tidak pernah melihat sesuatu kecuali menyambungkan dia kepada Allah. Kalau dia melihat gunung, subhanallah yang menciptakan gunung. Melihat sesuatu Allah yang dilihat musyahada. jadi yang dilihat Allah, Allah, Allah. Melihat istrinya, ini adalah amanat dari Allah. Aku harus kasih sayang kepadanya. Melihat suami, ini juga perintah dari Allah, aku hormat kepadanya. Melihat anak, ini amanat dari Allah. Melihat duit, ini amanat. Bekerja, ini amanat dari Allah. Aku akan mengambil yang haram. Karena yang dilihat Allah, Allah musyahadah. Jadi makom musyahadah itu adalah makom tinggi di dalam hadis Jibril itu adalah makom ihsan. Makom ihsan, antak budallaha ka'annaka tarahu faillam illam takun tarahu fa yarak. Kalau wakom ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Jika kamu tidak bisa sampai derajat itu, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Ini makom musyahadah. Jadi menyadari bahasanya apa yang aku lakukan ini disaksikan oleh Allah. Bukan maksudnya melihat Allah begitu tidak. Arti apa? Ini Allah. Melihat sesuatu sampai itu syai'an ila waratullah fi akibali maksudnya. Aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah di dalam fi bukan Allah bertinggal di dalamnya. Mengingatkan kepada Allah. Di balik kalimat itu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terus Allah. Jadi nyambung kepada Allah. Ini adalah orang pangkat tinggi. Itu adalah juga waliullah. Kurang lebih dengan al-arif tadi, ma'rifah, ahli ma'rifah, ahli musyahadah.